Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Seputar al-istiwa. Panjang pembahasannya sebenarnya. Tapi tidak masalah, kemarin sudah kita selesaikan kalamnya Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Pertanyaannya, eh, faedahnya terulang-ulang tidak masalah karena yang namanya faedah itu kullama takarrat apa? Takarrarat. Ewa. Pertanyaannya perhatikan, jawabannya siapkan antum. Semua imam yang empat kunyahnya siapa? Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya antum? Ma'ruf sudah dikenal dan antum pun paham juga sudah berkali-kali sebutkan. Ewa. Nah. Al-Imam Abu Hanifah, siapa namanya? Ewa Nu'man bin Tsabit Ahsan. Nu'man bin Tsabit, sudah tertulis itu ya. Enggak masalah itu faedah itu ya. Faedah itu kullama takarrarat takarrarat. Itu kaidah itu. Kullama takarrarat takarrarat. Artinya apa? Semakin terulang-ulang semakin melekat seharusnya. Paham? Ya itu seharusnya kadang orang enggak kan diulang-ulang pun masih belum melekat. Makanya kalau diulang-ulang jangan jenuh. Faedah itu terulang-ulang terus. Paham ya? Kun kunyahnya imam yang empat semuanya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya ini? Namanya Abdullah. Abdullah. Mana Abdullah? Ah, Abdullah itu. Allahu musta'an. Barusan sebutkan kan? Siapa? Siapa namanya Abu Hanifah tadi? Mamat, Mamat ini Mamat. Allah mustan. Jangan dikasih tahu biar terkondisikan. Nu'man bin sedang lirik ya. Dihafalkan. Dihafalkan itu ya. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Abu Hanifah yang beda, Nokman numan bin Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang kemarin kita sebutkan. Langsung kita baca berikutnya. Na'am barakallahu fikum disebutkan di sini halaman 92 bagian tengah itu yang punya kitab simak ya, halaman 92 bagian bawah itu. Wa ammas su'alu an haqiqatisy syai' wa kaifa wa kaif. Adapun pertanyaan tentang hakikat sesuatu, bagaimana bagaimana? Ayo Nah barakallahu fikum, nanya kayak gitu, bagaimana bentuknya? Bagaimana turunnya? Bagaimana tangannya? Nah itu, hadza laisa linnas fihi maslahah. Ini enggak ada pentingnya, enggak ada manfaatnya nanya kayak gitu. Yang paling bermanfaat dia mengimani Allah Taala turun ya turun, selesai. Allah Taala punya tangan, punya tangan, selesai. Allah Taala berbicara, berbicara selesai. Enggak usah nanya, bagaimana bicaranya? Turunnya kayak apa? Hah? Enggak perlu. Seperti kisahnya kemarin kan? Ketika itu ada orang bertanya kepada eh, para sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Hilal. Hilal itu ketika muncul kenapa ya kecil? Kemudian besar, besar, besar, kemudian berkurang lagi. Para sahabat nanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya yang jawab Allah Taala langsung. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Jawabannya lain dijawab. Hilal itu adalah nah barakallahu fikum sebagai bentuk waktu-waktu untuk manusia yang dijadikan apa? Dijadikan patokan untuk amalan haji atau yang semisal ritual haji. Untuk menentukan tanggal maksudnya itu tanggal sekian-sekian. Hilal. Jadi pertanyaannya lain, jawabannya lain karena pertanyaan pertama nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya nggak? Kita perlu tahu kenapa ya hilal ini ketika awal muncul kecil, kemudian besar besar besar, ngecil lagi. Penting nggak itu? Nggak penting. Ini juga sama. Bagaimana bentuknya kayak apa ya tangan Allah Taala? Turunnya kayak apa ya? Pertanyaan gak penting itu. Yang paling terpenting mengimani selesai. Faham ya kita lihat lagi. walidhalika aradu an jawabih an jawabihim lamma sa'alu. Itu yang tepat yang tepat eh, jawabihim. Punya antum harokatnya keliru itu. An jawabahum. Ada huruf jar kok jawabahum. Tapi ini kan cetakannya Ustaz. Eh, walaupun cetakan antum bisa nyalahkan. Karena punya kaedah isim jatuh setelah huruf jar majrur. Ya enggak? Kalau antum baca an jawabihim eh, keliru. Ya benar. <laughs> Kalau antum an jawabahum keliru. Ini an jawabahum itu. Harokatnya pakai fathah kan itu keliru yang tepat jawabihim. Jadi itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Antum bisa mengkritik, bisa bisa men mensahihkan yang keliru. Tapi kalau antum ikutkan sini harokatnya fathah fathah, domah domah itu keliru. Kadangkala ada yang keliru. Ini lihat ini. Ah, Walidzalika a'rada an jawabahum. keliru kan? Seharusnya an jawabihim. Paham ya dikondisikan yang keliru itu. Oleh karena itu Naam barakallahu fikum Imam Malik waktu itu berpaling dari jawaban mereka. Tatkala mereka bertanya, wa ajabahum atau para sahabat barakallahu fikum, para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah enggak mau jawab. Wa ajabahum jawabin akhar. Kemudian Allah Taala jawab langsung dengan jawaban yang lain, hiya mewakili linnas wal Bahwasanya hilal tersebut adalah sebagai waktu-waktu untuk manusia dan untuk haji. Walaysal birru bi tul buyuta min dhuhuriha. Bukan termasuk kebaikan kalian datang rumah lewat belakang. Paham ya? Orang datang ke rumah lewat belakang, pintu belakang itu bukan kebaikan. Karena bukan jalurnya, seharusnya lewat pintu depan. Paham ya? Orang mau bertamu, ketok-ketok lewat pintu belakang. Assalamualaikum. Belakangnya. Orang <laughs> kalau seandainya dia mau bertamu lewat pintu depan, itu pintunya. Ini lihatnya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukan termasuk kebaikan orang yang mendatangi rumah dari pintu belakang. Walakinal birra man ittaqa tapi kebaikan itu bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah pintu, eh, datangilah rumah dari pintu-pintunya. Jadi dari jalurnya gitu ya. Antum mau bertamu malah ketok jendela. Bukan jalurnya. Assalamualaikum, jendela ketok-ketok. Paham ya? Hukum asalnya pintunya itu, jalurnya. Nah, kita lihat sini. Penjelasannya bagus nanti. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Qalu mereka mengatakan hadza fihi annahu yanbaghi su'al 'amman nas fi hajatin ilaih. Di sini di dalamnya ada pendalilan bahwasanya selayaknya pertanyaan itu eh, menanyakan apa barakallahu fikum yang tanyakan oleh manusia pada perkara yang itu ada kepentingan padanya. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum pertanyaan yang penting yang ada manfaatnya. Simak lagi berikutnya perhatikan simak kitabnya itu. Wa anna hadhil abwab allati yanbaghi an yadkhula minha talibul ilmi dan pintu-pintu ini yang selayaknya penuntut ilmu masuk darinya wala ya'til buyut min duhuriha yadkhuluha minas sutuh misalkan. Jangan pernah mendatangi rumah-rumah dari apa? Dari arah belakang atau tidak melalui pintunya Eh, dia masuk langsung lewat atap. Kata beliau. Jadi kan bukan jalurnya. Masuk rumah lewat atap misalnya kan. Wa mannam. Wa man tasallaqa al-judran dan barang siapa yang apa? Yang memanjat tembok, nah, itu juga termasuk apa tidak melalui pintunya. Wa hadza manis man yas'al amma Permisalannya seperti ini, orang masuk rumah lewat tembok, majap tembok dulu, kemudian lewat atap atau lewat jendela, itu pada asalnya tidak masuk lewat pintunya gitu loh. Paham ya? Dipermisalkan uh, seperti orang yang bertanya pada perkara yang tidak ada keperluannya, tidak ada kepentingannya, enggak ada faedahnya. Au fi atau ada faedah tapi memberatkan, membebankan, termasuk pembebanan diri. Wa fi tashkikun au tasmih Pertanyaan yang di dalamnya mengandung apa? Pembikin orang ragu atau samar. Mislul ya'ti al-bait min sathihi wa yatakallaf. Dipermisalkan seperti orang yang masuk rumah lewat atap. Kan berat. Bisa enggak kira-kira masuk rumah lewat atap? Bisa kan berat. Harus lewat atap kemudian buka apa? Gentengnya dulu. Lah kalau sudah dipasang apa namanya ini? Eh, apa namanya? Ternit atau yang semisalnya susah lagi. Paham ya? Nah, tapi berat bisa, tapi tidak lewat jalurnya. Tapi kalau lewat jalurnya lah rumah lah pintu selesai. Nah, kita lihat sini. Wa amman ladzi yaftahul bab wa yadkhul aw yasta'dhin ala ahli bait wa yadkhul. Masyaallah. pun orang yang buka pintu, kemudian dia masuk, minta izin kepada pemilik rumah, masuk. Hadza ya'til buyut min abwabiha. Inilah orang yang memasuki apa? Mendatangi rumah lewat pintu-pintunya. Faham ya? Maksudnya kalau dalilnya itu Allah Taala punya tangan selesai, enggak usah panjang lebar jangan-jangan tangannya. Bagaimana tangannya? Itu enggak usah tanyakan sudah. Ini anak sebutan berkali-kali kenapa? Karena di luar sana, di luar sana banyak kelompok-kelompok sesat ya, ya walaupun mereka enggak terang terang kalau zaman sekarang, tapi dikenal dengan apa? Pemikirannya Jahmiyah, pemikiran Mu'tazilah, paham ya? Yang berkeyakinan apa? Berkeyakinan Allah Taala jangan-jangan sama dengan tangan kita. Itu loh menyerupakan dengan makhluknya al mushabbiha paham ya nah banyak sekali sehingga perlu dikondisikan ada yang berkeyakinan Allah taala di mana-mana Allah taala di mana-mana dimanapun kita berada itu benar tapi keliru maksudnya bagaimana benar dari sisi Allah taala memang bersama kita tapi bukan secara mutlak bukan zat Allah taala kelirunya mereka meyakini zatnya yang bersama kita gitu loh Faham ya? Yang benar bagaimana? Allah Ta'ala bersama kita dimanapun kita berada, tapi kebersamaan yang sifatnya apa? Ilmunya dan pengawasannya. Faham insyaAllah? Nah, karena kan sebagian orang gitu kan, Allah Ta'ala di mana? Di mana mana? Dengan dalil apa? Wahwa ma'akum ainama, kuntum. Dan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wah, akhirnya orang menafsirkan macam-macam kan. Di tempat sampah dia, Allah Ta'ala bersama dia juga. Jelek kan penafsirannya? Kita katakan Allah Ta'ala bersama kita dimanapun kita berada. Itu ilmunya dan pengawasannya. Ada zat Allah Ta'ala uluwun fi dhatih qaribun min ibadih ba'inun an khalqih. Tiga poin ingat-ingat. Tinggi secara zatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dengan makhluknya. Itu kaedahnya Itu Allah Subhanahu wa taala walaupun tinggi di atas arsy tapi dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Selesai. Itu kaedahnya Kita lihat dikit lagi. Fal ilmu kadzalika lahu abwabun yanbaghi sulukuha liman yuridu talabal ilmi masyaallah. Ilmu seperti itu pula, ilmu seperti itu pula punya pintu-pintu yang selayaknya orang itu menempuhnya bagi orang yang ingin mencari ilmu. Jangan sembarangan. Mau belajar bahasa Arab, pintar bahasa Arab, dia belajar mustalah. Nyasar enggak kira-kira itu? Dia pengennya pengen pintar bahasa Arab, pengen pintar nahwu, pintar apa? Sorof malah belajarnya mustalah. Nyasar nggak itu? Nyasar bukan pintunya. Kalau pintunya ingin belajar bahasa Arab pintar ya nahwu sarah misalkan. Pas. Dia pingin pintar faraid, pembagian harta warisan, tarikah, harta peninggalan orang yang meninggal. Belajarnya ilmu apa dia? Dia malah belajar ilmu usul. Salah kan karena pintunya di tempat tadi itu. Kalau pintunya tepat dan pas, insyaallah akan sampai. Seperti itu. Wa qila inna ma'nal ayat annahum kanu fil jahiliyah idza ahramu la al buyut al abwab. Ada juga yang maknakan ayat tadi itu, dahulu mereka di zaman jahiliyah apabila mereka berihram, mereka tidak masuk lewat pintu-pintunya. Wa hum muhrimuna bizamihim dalam kondisi mereka berihram menurut mereka. Wa innam al buyut min duhuriha tapi mereka masuk pintu-pintu atau masuk rumah-rumah tadi melalui pintu belakang. Fallahu nahahum an hadzal fi'l. Allah Taala melarang mereka dari perbuatan ini. Wa bayyana annahu la haraj an yadkhul al-insan minal minal bab wa muhrim. Dan kemudian Allah telah menjelaskan bahwasanya tidak masalah orang itu dalam kondisi dia ihram masuk rumah lewat pintunya. Walayatanafa hadza ma'al ihram, tidak ada kontradiksi bersamaan keadaan dia ihram. Wa inna ma hadza min at-takalluf alladhi ma'zalallahu bihi min sultan, karena perbuatan tersebut termasuk pembebanan diri, takalluf Wa min ahli bid'ah al-an man idza ahrama la yadkhul tahta as-saqfin. Allah musta'an. Wa la yarkab fi sayaratin masqufah. Aneh sekali. Dan dari kalangan ahli bid'ah zaman sekarang kata beliau, siapa yang ngomong ini Syekh siapa? Shalal Fauzan, beliau mengatakan dan dari kalangan ahli bidah zaman sekarang ini apabila dia berihram, eh, amalan haji atau umrah misalkan, dia tidak masuk Naam rumah yang apa? Yang ada sakofnya, ada atapnya. Layat khul tahta sakof dia enggak mau masuk lewat apa? Lewat eh, dia tidak mau masuk rumah yang apa? Yang beratapkan. Dan tidak mau naik mobil yang ada atapnya. Aneh kan? Allah musta'an. Wa inna ma yakshifu as sayyara tapi caranya eh, naik mobil yang bukaan, yang terbuka. hadha min jinsi haula ini juga sama seperti mereka. Paham ya? Terlalu takalluf gitu loh ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi bisawab wa huwa muhrim. Padahal kondisinya waktu itu Rasulullah apa? Dinaungi. Eh? Dalam keadaan beliau ihram, dinaungi dengan pakaian. Berarti otomatis enggak ada masalah gitu loh. Tertutup atas itu enggak ada larangan walaupun dia muhrim. Paham ya? Naam. Wa huwa yarmil jamrah. Waktu itu beliau lagi melempar jamrah juga sama. Wa duribat tahu Naam quba fin maksudnya ini segala permisalan saja. Intinya apa? Intinya beliau itu tetap melakukan tadi dalam kondisi ihram pun dinaungi, ditutupin apa? atasnya enggak masalah. Wa nazala fiha wa muharram alaihi salatu wasallam wa lam yamtani' al istidlal bil khaimah Dan beliau juga posisi dalam keadaan ihram tidak melarang orang apa? bernaung, berlindung di bawah apa? di bawah perkemahan. Perkemahan itu biasanya ada atapnya enggak? Ada atapnya kan? Walaupun dari kain misalkan, enggak ada larangan. Nah, seperti itu. Wa min at-tatlil 'alaihi bis-sawm wa muhrim dan juga termasuk contohnya juga beliau minta dinaungi dalam kondisi beliau berihram dengan pakaian ya dinaunginya. Wa hadza min taisirillah taala. Ini termasuk kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kesimpulannya yang terakhir ini perhatikan, kesimpulan yang terakhir itu anna hadzal rajula alladhi alladhi sa'ala malikan 'anil kayfiyah. Lelaki yang bertanya kepada Imam Malik tentang kayfiyah, bagaimana istiwanya? Lelaki tersebut Hada yas'al amma la faidata minhu. Orang tersebut tanya pada perkara yang enggak ada faedahnya. Ya enggak? Ngapain nanya-nanya nanya nanya bagaimana kaifiahnya, bagaimana istiwanya, bagaimana turunnya, bagaimana tangannya? Itu enggak perlu. Yang paling terpenting yang wajib mengimani Allah Taala punya tangan. Allah Taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah Taala beristiwa di atas arsy selesai. Enggak usah nanya bagaimananya. Enggak penting. Kita lihat lagi wala hajat ilaih dan tidak diperlukan, tidak dibutuhkan pertanyaan tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wala tablughul uqul dan akalnya enggak sampai. Akal kita itu enggak sampai ke situ. Sudah kita ingatkan kan, kalau memikirkan perkara-perkara yang tidak harus dipikirkan, yang tidak pernah diajarkan para salaf, apalagi masalah asma sifat itu bikin orang stres karena tidak akan melahirkan kecuali berapa perkara kemarin? dua perkara. Mikirkan, Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Jangan-jangan turunnya seperti kita, ujung-ujungnya menyamakan dengan makhluk. Jangan-jangan turunnya cepat sekali. Wah, akhirnya menyamakan sesuatu yang tidak ada wujudnya itu loh. Bahayanya situ. Jadi enggak usah mikirkan sudah. ini cukup selesai. Nah, masya Allah, simple. Nah, lihat sini. Wayan bagian yatakasur anhu dan pasti orang itu kurang Wa inna kana al-wajib an yasalan makna tapi yang wajib waktu itu seharusnya orang tadi yang bertanya tentang kaifiyah, tentang bagaimananya bentuknya, yang wajib hendaknya dia nanyanya itu makna, makna ayat. Ar-Rahmanu ala 'arsy Zat yang Maha Pengasih di atas arsy beristiwa. Apa makna istiwa? Itu benar. Kalau nanya makna enggak diingkari, karena makna harus ditetapkan. Kalau ahlu sunnah enggak menetapkan makna, nanti serupa dengan kelompok sesat apa kelompok sesat kemarin? Maknanya apa? Allah alam gitu. al mufawwidah Jangan sampai seperti itu. Tanya makna tangan apa? Wallah alam katanya. Allah musta'an. Kalau makna tetapkan. kaifiahnya wallahu a'lam. Jangan terbalik ya. Kelompok mufawwidah tadi itu. Ma makna istawa? Apa makna istawa? Fayakunul istiwa ma'luman. Maka istiwa itu sudah diketahui maknanya. Yubayyinu lahum makna istiwa. Kemudian dia menjelaskan makna istiwa wa annahu 'uluwwah Ulumullah jalla wa ala ala arsyih. Istiwa itu adalah tingginya Allah taala di atas arsy-Nya. Wartifa'uhu ala arsyih dan juga na barakallahu fikum di atasnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy tersebut. Paham ya? Maksudnya itu tinggi di atas arsy maksudnya. Paham ya? Itu makna daripada al-istiwa. Beda seperti orang-orang ahli bidah wad yang mereka berdalilkan dengan ucapan siapa kemarin? Ucapan siapa kemarin Ihsan? penyair Nasrani siapa namanya? Akhtal Paham ya? Kalau tanya hujahnya mana dalilnya mana? Langsung apa melemparkan Al-Qur'an dari punggungnya. Kubahan liman nabatal Qur'an ra'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Paham ya? Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Kalau berdalilkan ditanya mana dalilnya? Akhtal berkata. Dalilnya makanya penyair penyair orang Nasrani. Ya Allah musta'an. Yang terakhir kita tutup ini ada pertanyaan. Bismillah orang-orang hizbiyun mengatakan apa ini? Syekh Abu Turab dan Syekh Abu Fairuz itu orang Jawa yang biasa. Orang Jawa yang biasa. Apa bantahan kita untuk orang-orang yang seperti ini? Barakallahu fiik. Memang setiap orang punya kelebihan masing-masing. Memang mereka berdua orang Jawa, tapi belajar Yaman memang sudah lama ya, sekitar kurang lebihnya 10 tahun ya. Nah, bahkan lebih dan lebih lebih lama mereka berdua. Dan yang ngasih rekomendasi tersebut bukan anak dan bukan sekelas kita. Tapi para masyarakat sendiri sudah menggelari nah seperti Syekh Abwairus karena memang kapasitas ilmunya juga kalau anak pribadi mengakui karena anak lihat langsung bagaimana perjuangan ketika di Damaj dan juga ketika beliau mulai apa? mengarang kitab, kemudian mulai mencatat kitab, penulis bahasnya itu nggak gak sembarangan di perpustakaan sampai jam 12, setengah 12 membahas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga hafalannya luar biasa juga. Anak mengakui karena anak dekat waktu itu ya, tahu. Nah, kemudian kalau Anak Syekh Abu Turab memang beliau diberi kelebihan dari segi bacaan Al-Qur'an. Nah, beliau juga menguasai qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah, qiraah tujuh tujuh qiraah itu barakallahu Kemudian yang gelari juga para masyayikh, Syekh Muhammad Mani atau yang semisal mereka kalau Syekh Abu Bairus lebih banyak lagi yang menggelar di luar sana, di luar. Nah, barakallahu fiikum di Yaman, kemudian dari Saudi. Karena karya-karya beliau antum lihat sendiri. Yang terjemahan banyak. Paham ya? Yang pakai Arab tuh kan banyak-banyak banyak juga, yang pakai bahasa Arab. Paham ya? Mulai dari mustalahnya, kemudian mulai dari akidahnya. Jadi walaupun mereka orang Jawa, kok jadi syekh itu enggak asing. Imam Bukhari dari mana Imam Bukhari? Dari mana? Imam Bukhari dari Arab? Bukan. Imam Bukhari sampai dapat gelar Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Itu beliau dari mana? Dari Bukhara, daerah dekat Rusia sana. Bukan orang Arab, orang Ajam bayangkan. Tapi bisa menjadi orang imam, menjadi muhaddis. Jadi keutamaan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim. Jadi walaupun antum atau kita orang Jawa, orang Medan misalkan, atau orang luar Jawa kalau sungguh-sungguh dalam belajar misalkan di hadapan para masyaikh al-sunnah kemudian menghafal kitab ini, kitab itu dan mengamalkannya dan juga kapasitas ilmunya juga mumpuni misalkan bisa jadi syekh paham ya? Enggak masalah walaupun bukan orang Arab. Karena orang syarat jadi syekh itu enggak harus orang Arab. Contohnya Imam Bukhari tadi cukup. Imam Bukhari sampai dapat sampai dapat gelar apa? Jabalul hebat gunungnya hafalan. Berapa hafalannya? Berapa ratus Iqbal? 300 ribu hadis bayangkan. Bukan 1000, 300 ribu. Lah kita ngapal arba'in nawiyah bagaimana? Kita ya, kita berarti semuanya. Ngapal arba'in nawiyah bagaimana? Sudah dibolak-balik hadisnya bingung, itu baru 5. <laughs> baru 5. Ya ini 300 ribu hadis. Masya Allah yang sahih beli hafal 100 ribu yang 200 ribu itu hadisnya nggak sahih tapi beli hafal karena beliau beritahu mana yang do'i mana yang tidak sahih faham ya ketika beliau di Baghdad diuji Eh, apa ujiannya ketika di Baghdad? 100 hadis dibolak-balik sanatnya. Karena waktu itu orang-orang Baghdad eh, mendapat kabar bahwasanya Imam Bukhari mau datang ke Baghdad. Wah, ini muhaddis kita tes, kita coba katanya. Katanya hafalannya kuat katanya, katanya muhaddis. Akhirnya orang Baghdad berkumpul, muhaddis, 10 orang muhaddis berkumpul. Masing-masing muhaddis menyodorkan berapa hadis? 10 hadis dibolak-balik sanatnya. Kira-kira pusing enggak kita? Pusing. Imam Bukhari, Masya Allah Ketika sodorkan 100 hadis yang dibolak-balik sanatnya, beliau setiap kali tanya cuma mengatakan la adri. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu sampai 100 hadis beliau cuma mengatakan aku enggak tahu. Tapi ingat, di balik ucapan enggak tahu itu ada keutamaan dan juga keistimewaan beliau. Setelah itu beliau mengatakan, "Aku enggak tahu kalau hadisnya seperti ini. Yang aku tahu hadis yang kamu sampaikan itu keliru, terbalik sanatnya. Yang benar seperti haddatsana fulan, haddatsana alan." Bayangkan. Yang keliru beliau ulangi, Akhirnya dibenarkan dengan sanad yang benar. Kuat enggak berarti? 100 hadis yang keliru bolak-balik itu beliau hafal. Ditambah lagi yang sahih seperti ini. Ini keliru, yang benar seperti ini. Kuatnya luar biasa. Imam Bukhari bukan dari Arab. Jadi walaupun orang Jawa Al-Jawi, orang Sunda As-Sundawi, orang Medan Al-Medani misalkan, kalau sungguh-sungguh belajar di hadapan para syekh dan dapat ilmu yang Masya Allah yang dihafalkan, diamalkan mungkin ada dari syekh Paham ya? Bukan perkara yang mustahil itu lah istilahnya. Jangan sampai kita merasa wah nggak mungkin Syekh dari Jawa itu nggak mungkin dan ngomong gitu. Mungkin. Imam Bukhari contohnya tadi. Cukup ya insyaallah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin.